Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah di awal majelis ini kita muji Allah bersyukur atas nikmat Allah subhanahu atas kita semuanya di kesempatan ini kita dimudahkan untuk berjumpa, bertatap muka, untuk kita bersama-sama saling menasehati, saling memberikan manfaat, saling memberikan faedah, tawasau bil haq, wa bis sabr. Semoga majelis kita ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dicatat sebagai majelis yang mubarakan, marhuman, menjadi salah satu sebab kebaikan kita semuanya fid dunia wal ukhra. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Sayyidul awalin. Sayyid waladi Adam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau para sahabatnya para tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan Hadirin rahimani rahimakumullah Tema pembahasan kita kali ini adalah pembahasan tentang amalan ya bakti kita kepada al-walid wal walidah walidain kedua orang tua Pembahasan ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah bukanlah pembahasan yang asing tetapi betapa pentingnya untuk kita senantiasa mengingatkan satu dengan yang lain. Terkadang kita lupa Terkadang kita lalai dari sesuatu yang kita ketahui. Dari sesuatu yang sebenarnya kita telah mendapatkan ilmu tentangnya. Inilah faedah saling memberikan nasihat fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kaum muslimin rahimahin rahimakumullah. Di antara salah satu kaidah muhimmah, salah satu kaidah yang penting bahwasanya kita ini diperintahkan untuk memposisikan manusia sesuai dengan kedudukannya. Karena manusia ternyata tidak sama satu dengan yang lain. Naam sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam meskipun di dalam sanad hadis ini fihi syai' tetapi makna dari hadis ini yang diriwayatkan tersebut sahih wadih yaitu apa yang diriwayatkan dari beliau anzilun nas manazilahum anzilun nasa manazilahum posisikanlah manusia pada posisi mereka masing-masing. Pergaulilah manusia sesuai dengan kedudukan mereka yang tidak sama. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam kitab beliau Bahjah Qulubil Abrar. Wadakara fi syarhi hadzal hadis dan beliau menyebutkan di dalam syarah hadis ini bahwasanya manusia itu terbagi menjadi dua kata beliau. Ada manusia yang memiliki hak-hak yang khusus dan ada manusia yang memiliki hak-hak yang bersifat umum. Tentu berbeda antara manusia yang memiliki al hukuk al khasah hak-hak yang khusus dan manusia yang memiliki al hukuk al-amah. Golongan yang pertama ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah seperti misalnya al-walidan, dua orang tua. Ayah kita, ibu kita. Ini orang-orang yang memiliki hak-hak yang khusus. Naam disebutkan dalam Al-Quranul Karim, disebutkan dalam hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang menunjukkan bahwasanya kedua orang tua adalah orang-orang yang memiliki al-hukuk al-khassah, hak-hak yang khusus. Kedalika al-ulama al-masyayikh, para ulama ahlul ilm, naam, guru-guru kita, mereka itu memiliki al hukuk al khasah atas kita. Jadi mereka bukan seperti teman kita. Nah, ulama tidak sama seperti orang biasa, tetapi haula mereka itu al ulama memiliki al hukuk al khasah hak-hak yang khusus. Yang Allah Jalla wa'ala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Nabi alaihi salatu wasallam juga menyebutkan dalam hadis seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Berarti mereka berbeda. Memiliki hak yang khusus. Juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam atau ayat Allah Subhanahu Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Ini juga menunjukkan bahwasanya haula mereka memiliki al hukuk al-khassah, hak-hak yang khusus. Juga amir, al-amir, penguasa, naam, memiliki hak-hak yang khusus. Al-jar, tetangga, juga memiliki al hukuk al-khassah. Ini contoh al muslimin rahiman rahimakumullah. Adapun yang lain, nah ada manusia yang tidak ada alaqoh dengan kita, tidak ada hubungan dengan kita, tidak ada hubungan korobah, kekerabatan, ya, tidak ada hubungan dia orang tua kita, bukan pula guru kita. Ya, ini anas amah manusia secara umum yang kita tidak mengenal, mungkin ketemu di jalan dan seterusnya. Haula mereka itu adalah orang-orang yang memiliki hukuk al-amah, hak-hak yang sifatnya mana? umum. Taib ini masyarakat muslimin rahiman rahimakumullah sehingga merupakan hikmah kita ini perlu memperhatikan manusia dari sisi ini. Jangan sampai kita tidak menunaikan hak-hak mereka yang bersifat khusus tersebut. Padahal Allah Subhanahu telah menjelaskan. Padahal Rasul alaihi salatu wassalam telah memberikan bayan Taib. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya. E, eh, mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berbicara tentang hukuk, hak-hak orang tua, bahkan secara keseluruhan hak-hak tetangga dan yang lain itu sudah dijelaskan sejelas-jelasnya fil Qur'anil Karim wa fi sunnah an-nabawiyah. Dan ini salah satu prinsip yang selalu kita perlu ingat bahwasanya Islam adalah ad-din al-kamil, agama yang telah Allah sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Maka betul-betul ma'asyiral muslimin, seorang muslim akan mendapatkan apa yang semestinya dia lakukan terhadap orang tua. Hak-hak apa yang semestinya ditunaikan yang itu merupakan kewajiban kita sebagai anak. Naam. Ikhwatul kiram rahimanu rahimakumullah. Ketika kita membaca ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sekali lagi kita akan mendapatkan penjelasan tentang hukuk, hak-hak mereka, nam, mufassalan secara tafsil insyaallah taala. Naam. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin perlu untuk kita renungkan sejenak. Nah, ini banyak anak-anak di sini dan kita juga sama-sama anak-anak ya. Kita orang tua juga anak juga, anaknya bapak kan demikian ya. ya. Kita orang tua juga anak juga, anaknya ibu. Jadi teringat kisahnya Nabi Ali Shallallahu ya, datang seorang sahabat minta kendaraan, minta unta kan demikian. Ya Rasulullah, saya minta unta untuk ikut berperang atau yang semisalnya. Kata Nabi Ali salatu wassalam, kamu saya kasih anak unta Bercanda Nabi Ali salatu wassalam. Maka sahabat ini mengatakan, Ya Rasulullah, anak unta untuk apa anak unta? Untuk perang tidak bisa, untuk safar tidak bisa jalan. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, bukankah onta yang kuat pun juga anaknya onta? Ya, ini Nabi mau ngasih onta yang baik, yang bagus, yang kuat. Ya, tapi Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersanda, kamu saya kasih anaknya onta. Tidak ya, berdusta Nabi Ali Shallallahu Wasallam, yamzah. Nah, kita di sini ada orang-orang sepuh, orang-orang sudah tua, ya kita sudah tua, ada anak-anak. Nah mungkin anak-anak punya orang tua masih hidup, Adapun kita yang sudah tua-tua mungkin sudah tidak punya orang tua yang hidup. Muncul akan sebuah akan muncul sebuah pertanyaan, apakah masih bisa kita apa namanya berbakti kan demikian. Taib, sebelumnya ada sebuah pertanyaan Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kenapa kedua orang tua itu memiliki hak-hak yang khusus atas kita? Nah, kenapa orang tua itu memiliki hak-hak khusus atas kita? Al-jawab, jawabannya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Naam, semua orang tahu. So, semua orang mengerti bahwasanya mereka itu memiliki jasa yang besar atas kita semuanya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mereka telah mengingat Allah telah mengingatkan jasa mereka fil Quran. Nah, Jasa mereka yang itu tidak dimiliki dan tidak ada pada selain kedua orang tua. Apalagi ibu secara khusus. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 14. Qala jalla wa ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wassainal insana biwalidayhi dan kami Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Berarti mereka punya hak khusus. Allah khususkan dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebagian dari jasa mereka, hu ummuhu wahnan ala wahnin. Sungguh ibunya Naam, telah mengandungnya wahnan ala wahnin dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari rahimahullah wahnan ala wahnin ay dha'fan ala dha'fin, kelemahan di atas kelemahan. Wa syiddatan ba'ala syiddatin, kesulitan di atas kesulitan. Wa juhdan ala juhdin, kesusah payahan di atas susah payah. Naam Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu. Bukan hanya kesusahan ketika mengandung, tetapi juga kesusahan indal wiladah ketika melahirkan. Bainal hayati wal maut. Antara hidup dan mati. Nah, Ingat tidak waktu ibu antum melahirkan antum? Ingat tidak? Ya tidak ingat, kita tidak tidak tidak tahu waktu itu. Tetapi kita semua tahu, yakin Allah ingatkan ya agar kita tidak lupa. Allah ingatkan. Bukan sesuatu yang manusia tidak tahu, manusia tidak tahu, eh, manusia tahu dan mengerti. Allah ingatkan di sini, ikhwan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Naam. Susah payah dalam mengandung, susah payah dan sulit dalam melahirkan. Bainal hayati wal maut antara hidup dan mati. Kemudian setelah itu tidak selesai perjuangan menyusui, menjaga, merawat. Wa fisaluhu fi amain. Dia menyusui sampai waktu dia menyempurnakan dalam dua tahun menyusui. Fi amain. Dan bukan hanya menyusui. Tetapi ada riayah, penjagaan yang luar biasa. Orang tua tidak tidur agar kita bisa tidur. Orang tua lebih memilih untuk lapar asalkan anaknya kenyang. Sang ibu merelakan untuk dia menunda makannya karena anak-anaknya nah, menangis. Dia pun menyusui. Dia harus sakit karena berposisi seperti itu. Pinggang kanan sakit, pinggang kiri sakit. Sang ibu seperti itu. Nah, berapa banyak kita dicegoki oleh orang tua kita Berapa sering kita tidur di atas perut ibu kita? Nah, kita jadikan ibu kita sebagai kasur yang kita tidur di atasnya. Ini hanya sekedar tazkir sesuatu yang semuanya tahu, sesuatu yang semuanya mengerti, sesuatu yang semuanya melihat. Cukuplah takbir yang Allah sebutkan dalam ayat ini menggambarkan betapa jasa mereka kedua orang tua terkhusus ibu sangat besar. Allah mengatakan Naam hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aniskurli wali walidaik ilayyal masir." Naam. Maka bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Wajib wajib atas kita dengan perintah Allah ini untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala awalan, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua. Nah, atas apa yang mereka telah lakukan berupa masyakoh, kesulitan di dalam mendidik kita, membimbing kita, menjaga kita. Nah, Dilatih untuk berjalan, dilatih untuk nah satu tahun tidak bisa jalan orang tua sudah bingung ini kok tidak jalan-jalan ada apa ini? Nah, dipegang-pegang kakinya kakinya normal tapi kok tidak jalan. Nah bahkan tidak jarang sang ibu ya harus apa namanya karena apa namanya pilek ya tidak bisa keluar itu disedot sama ibu. Nah, ya. nah yang itu tidak terbayang dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya. Nah, agar kamu bisa bernafas. Agar kita ini bisa bernafas, ma'asyiral muslimin. Hakadal um. Itulah ibu. Nah, Wallahi tidak bisa diibaratkan. Apa yang Allah sebutkan sudah menunjukkan betapa beratnya perjuangan mereka. Dan itu semuanya dilakukan dengan ketulusan. Ini yang tidak bisa kita bayangkan lagi. Tulus mereka lakukan. Nah, makanya jangan heran kalau datang seorang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, ibuku sudah sangat lemah. Sehingga kalau mau ke belakang saya gendong dia untuk dia bisa menunaikan hajatnya." Wahai Umar apakah saya sudah bisa membalas kebaikannya? Kata Umar tidak. Karena dulu ibumu merawat kamu dalam keadaan susah, dalam keadaan ibumu berharap engkau akan hidup. Tetapi banyak di antara manusia merawat ibunya dalam keadaan dalam pikirannya berpikir kapan ibu meninggal, kapan ayah tidak ada. Kadang ada rasa dan bisikan-bisikan itu waliyadzubillah. Beda dengan orang tua. Anak sakit harapannya sembuh. Anak sakit harapannya al Tapi ketika orang tua sudah sakit, yakni Umar bin Khattab tidak tidak menuduh orang ini tidak. Tetapi Umar bin Khattab mengingatkan pentingnya untuk kita menjaga keikhlasan di dalam kita merawat kedua orang tua kita. Demikian pula diriwayatkan disebutkan di dalam salah satu riwayat kalau tadi Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab pernah melihat ada seorang laki-laki menggendong ibunya. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Dari Yaman. Tayyib kemudian bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, saya gendong ibu saya ini. Apakah saya sudah membalas kebaikan ibu saya?" Kata Ibnu Umar, tidak, belum. Ya seperti itulah ikhwan. Nah, kita ini punya hutang budi yang sangat besar. Rasul mengatakan kalian tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tuamu kecuali kalian mendapatkan kedua orang tuamu dalam keadaan menjadi budak, kemudian kalian beli dan kalian bebaskan. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini di dalam surah Luqman salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwasanya al-walidain, kedua orang tua, al-ab um adalah orang-orang yang memiliki al hukuk al khasah hak-hak yang khusus. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebagian sebab kenapa mereka ini memiliki hak-hak yang khusus atas kita semuanya. Nah, Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, wajib bagi kita semuanya untuk berbakti kepada orang tua. Hukumnya wajib, fardhu ain untuk kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada bapak al-ab, berbakti kepada ibu al-um. Mereka masih hidup atau mereka sudah wafat. Baik. Kita masuk ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kepada pembahasan apa itu albir. Birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Taib. Disebutkan oleh Ibnu Al-Asir rahimahullah Ibnu Al-Asir Al-Birru Al-Birru fil lughah eh, birrul walidain beliau sedang menjelaskan birrul walidain al birru maknanya adalah al ihsan al birru maknanya adalah al ihsan berbuat baik Naam. Al-birru adalah al-ihsan. Dan yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah ya, berbuat baik kepada keduanya, meliputi berbuat baik dengan hati kita bil qalbi, juga berbuat baik kepada kedua orang tua bil lisan, juga berbuat baik kepada kedua orang tua naam bil fi'il dengan perbuatan. Naam. Mencakup ini semuanya. Berkata Al-Munawi rahimahullah. Al-Munawi berkata al-birru al-bir itu adalah at-tawassu' fi fi'lil khair. At-tawassu' fi fi'lil khair. Tawassu' yakni na'am eh, berusaha luas dan mudah serta banyak berbuat baik, bukan hanya berbuat baik tapi meluaskan kebaikan itu. At-tawassu' fi fi'lil khair. Itu albir. Wa tawassu' fi fi'lil marudhi. Dan berusaha untuk tawassu', berusaha luas, memperbanyak berbuat yang diridhoi oleh kedua orang tua. ada huwal bir. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kalau berbicara tentang albir itu meliputi segala sesuatu kebaikan untuk mereka. At-tawassu fil ihsani ilaih berusaha untuk memperbanyak berbuat baik kepada mereka. Apa saja yang kita lakukan, yang kita mampu. Wa mahabihi dan berusaha untuk apa namanya? memahami, mengerti apa yang mereka sukai. Taib dan juga berusaha menghindarkan diri kita dari perkara yang mereka tidak suka serta berusaha untuk lembut kepada mereka. Nah, inilah birrul walidain. Dan ini semuanya sesungguhnya ya telah terkumpul di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23. Di dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan." Dan sungguh Rabbmu telah memerintahkan, telah mewasiatkan untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik ihsanan. Di sini Allah tidak menyebutkan jenis tertentu dari ihsan. Untuk memberikan faedah umum semua kebaikan. Sehingga ma'asral muslimin rahiman rahimakumullah ayat ini mencakup semua apa yang telah disebutkan oleh para ulama tentang makna birrul walidain. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan untuk kedua orang tuamu, untuk kedua orang tua hendaknya kamu berbuat baik. Berbuat baik itu dia disebutkan di sini. Allah tidak mengatakan berbuat baik dengan ucapan. Allah juga tidak mengatakan berbuat baik dengan perbuatan. Allah juga tidak mengatakan berbuat baik dengan harta kamu. Allah juga tidak mengatakan berbuat baik dengan kamu berdoa untuk keduanya. Tidak seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu mengatakan wabil walidaini ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Semua perbuatan baik. Wahadil ayah, ayat ini juga dikatakan oleh para ulama menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Kenapa? Karena hak kedua orang tua itu Allah gandengkan dengan hak yang paling besar. Yaitu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, coba perhatikan ayat ini, ma'asurul muslimin. Allah mengawali ayat ini dengan menyebutkan hak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh manusia, yaitu apa? Tauhiduhu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah memerintahkan untuk kita, untuk manusia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah. Untuk itu kita hidup ma'asyiral muslimin. Tidak ada arti bagi hidup kita kalau kita tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada arti dalam kehidupan kita kalau kita tidak beribadah hanya kepada Allah sungguh sangat rugi dan binasa ketika seorang beribadat kepada selain Allah Subhanahu. Ini hak Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan hak Allah, hak beliau langsung disebutkan hak apa? Kedua orang tua. Naam. Wabil ini ihsana dan berbuat baik kalian kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya naam kedua orang tua itu memiliki hukuk azimah, hak yang sangat besar. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita coba baca beberapa nusus minal hadis setelah kita mendengarkan beberapa ayat. Kita baca beberapa nas dari sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang menunjukkan wajibnya kita untuk birul walidain. Yang pertama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma Rasul Ali sallallahu wasallam bersabda ridha rabbi bi ridhal walid wa sakhatur rabbi bi sakhatil walidi dalam lafat yang lain ridallahi fi ridhal walidain wa fi sakhatil walidain keriduan Allah keriduan Rabb itu dengan keriduan kedua orang tua ada dalam keriduan kedua orang tua wasakhatullah dan kemurkaan Allah fi sakhatil walidain dalam kemurkaan kedua orang tua. Naam, hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua dan betapa kita didorong diperintahkan untuk mendapatkan keridhaan kedua orang tua. Naam. dan berhati-hati dari perkara-perkara yang menjadikan kedua orang tua kita murka kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hatta mereka dalam keadaan musyrik sekalipun. Hatta mereka dalam keadaan kafir sekalipun. Hadis ini berlaku umum. Bukan hanya ridallahi fi ridal walidain, kalau muslim, kalau bukan muslim kamu tidak usah berbakti pada kedua orang tua. Tidak, tidak seperti itu. Dan inilah yang difahami oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in sebagaimana dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah yang sangat mengharukan ikhwan disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah fi sahih. Jadi Abu Hurairah itu datang ke kota Madinah sebagai seorang muslim menjadi seorang sahabat beliau bersama ibunya kafirah musyrikah Naam baik Abu Hurairah di dalam berbakti kepada ibunya fi suhbatiha di dalam mempergaulinya Naam tentu tidak mentaati hal-hal yang menyelisihi Allah dan Rasulnya tidak tapi dalam urusan dunia, dalam urusan apa namanya? bermuamalah, urusan duniawi, terus berusaha Abu Hurairah berbakti kepada sang ibu. Naam. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Itulah perintah Allah. Memenuhi hajat sang ibu, lembut dalam berbicara, menemani dengan setia, itu Abu Hurairah mendoakan selalu agar ibunya mendapatkan hidayah sampai yauminal ayam sampai suatu hari Naam, sang ibu ini mengucapkan kalimat yang sangat menyakitkan karena terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghina Rasul atau yang semisalnya. Nah, seorang musyrikah, seorang kafirah, nah, ya apa saja terucap itu membuat Abu Hurairah sedih. Itu yang membuat Abu Hurairah kemudian merasa berat hatinya. Tapi beliau terus terus berusaha, terus berusaha untuk berbuat baik pada sang ibu. Tidak kemudian membentaknya, tidak kemudian memukul memukulnya, tidak kemudian menyakitinya, tidak. Beliau hanya bisa keluar dari rumah, ya begi, menangis. Menangis karena sang ibu mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Itu yang bisa dilakukan Abu Hurairah. Nah, Beliau datangi Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Beliau datangi Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan beliau ceritakan kepada Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Ya Rasulullah, ibu saya mengucapkan kalimat yang menyakitkan. Tolong doakan ibu saya ya Rasulullah agar mendapatkan hidayah. Itu yang diupayakan oleh Abu Hurairah. Walaupun sang ibu sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang demikian menyakitkan tentang Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi Abu Hurairah terus berusaha menempuh sebab untuk kebaikan sang ibu. Pergi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan sang ibu. Didoakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Abu Hurairah kembali ke rumah. Setelah mendapatkan Nabi mendoakan sang ibu. Dengan penuh harap semoga Allah mengabulkan doa Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai di depan pintu ternyata tidak dibuka sama sang ibu. Diketuk pintu tidak dibuka. Justru yang didengar adalah suara orang mandi. Sang ibu mengatakan jangan masuk, tetap di luar. Ya, sudah ditunggu di luar. Kemudian setelah ibunya selesai mandi dibuka, ya Abu Hurairah mendapatkan sang ibu. Ternyata sang ibu telah masuk hidayah fi qalbiha dan dia mengucapkan kalimat syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah buah dari birrul walidah buah yang luar biasa maka kembalilah Abu Hurairah yang tadinya nangis karena sedih datang kepada Nabi sekarang nangis lagi Abu Hurairah tapi menangis karena bahagia Farohan, Naam. Karena hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada ibunya. Kembali kepada Nabi alaihi salatu wasallam sambil menangis dan menyampaikan berita gembira itu kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berupaya mendapatkan keridoan kedua orang tua dalam ketaatan kita kepada Allah subhanahu itu adalah sebab Allah meridhoi kita. Allah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis berikutnya adalah hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Dan beliau pula mengamalkan hadis ini. Subhanallah. Para sahabat itu mengumpulkan antara ilmu dan amal. Dengan itulah mereka menjadi mulia. Para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajmain bertanya kepada Nabi bukan hanya untuk ma'rifah. Tetapi para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Ali Sulatu Wasallam lil amali untuk diamalkan. Abu Hurairah meriwayatkan hadis Datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wassalam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusnis suhbah?" Dalam sebagian riwayat, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya baik di dalam menyertai dia, dalam bergaul dengannya? Qala ummuka Summa ummuka Summa ummuka Nabi mengatakan seperti itu Qala ummuka ibumu Summa ummuka Summa ummuka Summa abaka Summa ad, naam, ummaka Summa ummaka Summa ummaka Summa abaka Summa adnaka Fa adnaka Ibumu Kemudian ibumu Kemudian ibumu Kemudian ayahmu Kemudian yang paling dekat lagi, kerabat. Yang paling dekat. Dalam sebagian riwayat, nah mungkin kisah yang berbeda. Siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ibumu. Dijawab sekali. Kemudian bertanya lagi, sumaman. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ditanya lagi, sumaman siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sumaman kemudian siapa? Abu bapakmu, ayahmu. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sekali lagi menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua, terkhusus al-walidah, terkhusus ibu. Nah, Sampai Nabi menyebutkan tiga kali ketika ditanya oleh seorang sahabat, siapa orang paling berhak untuk saya mempergaulinya dengan pergaulan yang baik? Ibumu, summa ibumu, summa ibumu, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu. Hadal hadis muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis berikutnya nah. Ada sebuah hadis ingat saya hadis Abdullah bin Mas'ud. Yuraja coba di murajaah. Asyahid ada seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ayyul amali afdol. Amalan apakah yang paling afbol? Maka Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Haknya Allah Subhanahu. Summa ayyu kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain Berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyu, kemudian apalagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Kita tahu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah betapa besarnya pahala jihad fi sabilillah. Betapa besarnya pengorbanan yang dikeluarkan oleh seorang yang jihad fi sabilillah. Namun ternyata ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dalam hadis ini Rasul mengatakan, "Nah, ketika ditanya amalan apa yang paling afdal?" Beliau menyebutkan birul walidain, berbakti kepada kedua orang tua sebelum al jihadu fi sabilillah. Nah, oleh karena itu ada sebuah hadis dan ini hadis yang keempat ma'asyiral muslimin. Hadis Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhu Datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yasta'zinuhu fil jihad. Datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta izin kepada Nabi untuk berjihad. Minta izin untuk ikut berjihad. Kemudian Nabi bertanya, fakola. Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada orang orang ini, bertanya kepada As-Sa'il, Ahayyun walidak, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Orang ini datang minta izin untuk jihad. Tetapi Nabi balik bertanya, Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, iya ya Rasulullah masih hidup. Qala kemudian Nabi mengatakan fafihima fajahid. Berjihadlah kamu pada kedua orang tuamu yakni ber, dengan berbuat baik kepada keduanya. Rasul mengarahkan sesuatu yang lebih afdol untuk orang ini. Ahayun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Naam ya Rasulullah fafihima fajahid. Naam, muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Naam, semua hadis-hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menunjukkan bahwasanya birrul walidain adalah amalan yang azim, amalan yang besar menunjukkan bahwasanya birrul walidain adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang hanya Allah saja yang tahu. Naam. Sebaliknya ma'asyiral muslimin menunjukkan bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua, naam. Min a'zamil dzunub, termasuk sebesar-besar apa? dosa. Nah, Wabillahi taufik. Dalam sebuah hadis ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Rasul Ali Shallallahu Wasallam bersabda al kabairu beliau menyebutkan kabair dosa-dosa besar itu adalah al israku billah menyekutukan Allah wa walidain dan durhaka kepada kedua orang tua. Waqatul nafs. Kemudian membunuh diri. Kemudian disebutkan dosa besar yang lain. Di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nabi Ali alaihi salatu menyebutkan bahwasanya uququl walidain durhaka kepada kedua orang tua min kabairi min minal kabair. Termasuk dosa besar. Maka marilah kita memohon kepada Allah dan berazam untuk kita berusaha meraih kemuliaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Naam. Termasuk antum tolabatul ilmi, para penuntut ilmu. Antum belajar di ma'had ini duduk bersimpuh, menulis, mendengar, membaca, dalam keadaan orang tua antum punya harapan besar. Buat orang tua kalian ridho. Dengan kalian bersemangat belajar, dengan kalian apa namanya e, sabar di dalam menghadapi sekian banyak masyakoh di dalam menuntut ilmu. Nah, pulanglah kalian nanti dalam keadaan kalian telah membawa ilmu, Pulanglah kalian nanti dalam keadaan kalian membawa berita gembira kepada kedua orang tua kalian. Hadimin min afdali wa a'zamil amal. Termasuk sebesar-besar amalan. Nah, sebuah kesempatan masyarakat muslimin untuk kita masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam sorga dengan birul walidain. Terlebih ketika mereka masih hidup. Salah satu atau keduanya dan merupakan kerugian dan perkara yang mengherankan sampai ada orang yang tidak masuk sorga padahal mendapatkan kedua orang tuanya hidup atau salah satu di antara keduanya. Berarti dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Nah, suatu saat Nabi Ali Shallallahu Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi tiba-tiba mengatakan raghima anfun, summa raghima anfun, summa raghima anfun. Maknanya kurang lebih binasa, rugi, sangat binasa orang. Sahabat yang mendengar heran, ya Rasul kok tiba-tiba mengatakan seperti itu. Raghima anfun, summa raghima anfun, summa raghima anfun. Terus siapa yang raghima anfun? Ya. Kan tidak mungkin ya Rasul mengatakan sesuatu tidak ada sebab. Ini juga salah satu metode Nabi dan kefasihan Nabi di dalam menyampaikan ilmu sehingga para sahabat memberikan perhatian. Raghima anfun, thumma raghima anfun, thumma raghima anfun. Ada yang bertanya di antara sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah orang-orang yang rugi, orang-orang yang binasa ya Rasulullah?" Qala Nabi mengatakan, "Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilahuma lam yudkhilahul jannah yaitu orang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya di masa tua atau salah satu di antara keduanya ayahnya atau ibunya namun ternyata tidak masuk ke dalam jannah tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam jannah rugi dan yang semisal dengan hadis ini suatu saat Nabi di atas mimbar kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin. Ada yang bertanya ya Rasulullah, atas apa engkau mengaminkan? Namanya amin mesti mengaminkan sebuah doa. Kemudian Nabi mengatakan datang Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril mengatakan rogi ma'anfun. Celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni. Aminkan, Nabi mengatakan amin. Salah satunya juga seorang yang menjumpai kedua orang tuanya di masa tuanya atau salah satu dari keduanya kemudian dia tidak masuk jannah. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah beberapa nusus hadis-hadis ini naam semuanya menunjukkan tentang betapa wajibnya birrul walidain di satu sisi dan betapa besarnya amalan birrul walidain. Adapun berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kita masuk kepada bentuk-bentuk birrul walidain di saat mereka masih hidup dan birrul walidain ketika mereka sudah apa? wafat. Nah, Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sudah kita simpulkan tadi bahwasanya birrul walidain terkumpul pada firman Allah Subhanahu wa taala wabil walidaini ihsanan dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah kamu. Semua perbuatan baik masuk dalam bagian birrul walidain. Namun kita akan menyebutkan masyarakat muslimin beberapa rinciannya dan semuanya kembali pada ayat tadi wabillahi taufiq. Di antara Berbakti kepada kedua orang tua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah berusaha untuk kita mentaati kedua orang tua kita tentu mentaati dalam perkara yang ma'ruf. Naam. Apa yang mereka perintahkan kita taati selama yang mereka perintahkan itu bukan perkara yang maksiat. Naam. Karena Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan la ta'ata lima limahluqin fi maksiatil khaliqi. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang diperintahkan oleh orang tua selama itu bukan kemaksiatan. Nah, tolong ambilkan air. Nah, tolong hidupkan kipas angin Nak, tolong ambilkan sandalnya Abi. Nak, tolong buatkan minuman. Hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi kalau kedua orang tua memerintahkan maksiat, maka tidak boleh mentaati keduanya. Dan ingat, bukan berarti kemudian boleh menyakiti keduanya. Tetap di dalam koridor bermuamalah yang baik dengan kedua orang tua di dalam urusan dunia. Meskipun orang tua memerintahkan perkara yang apa? Yang haram misalnya. Bahkan seandainya pun kedua orang tua memerintahkan syirik, mungkin saja kita tidak boleh mentaatinya namun tetap kita berbuat baik kepada kedua orang tua dalam urusan dunia. Qala subhanahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun" fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya dan jika kedua orang tuamu memerintahkan kamu memaksa kamu untuk berbuat syirik ini perintah maksiat fala tuti'huma jangan kamu mentaati keduanya Kemudian Allah mengingatkan dan tetap pergauli kedua orang tuamu dalam dunia dengan cara yang ma'ruf. Nah, Taib, di sini ada sebuah kisah, kisah yang terjadi betul. Ada seorang baru mengenal dakwah, ngaji seperti itu. Kemudian setelah itu kok lama tidak kelihatan. Sampai satu bulan tidak pernah kelihatan. Kemudian muncul lagi, kamu kemana selama ini? Saya ingin mendapatkan ridho orang tua. Lo gimana? orang tua saya menyuruh saya untuk apa namanya e, melakukan dia dia sebutkan amalan itu ternyata amalan yang maksiat subhanallah ya. sampai satu bulan jadi rupanya dia tidak faham bahwasanya ketaatan itu harus dibatasi selama ketaatan itu adalah atau perintah itu adalah perkara yang bukan maksiat jadi selama ini ternyata satu bulan tidak pernah kelihatan karena menjalankan tugas ibunya atau orang tuanya demi mendapatkan ridho kedua orang tuanya. Tidak seperti itu. Nah, ketaatan kepada kedua orang tua selama mereka memerintahkan perkara yang apa? Ma'ruf. Taib. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang kedua, berbuat baik kepada mereka dengan ucapan-ucapan kita, kemudian perbuatan-perbuatan kita, naam. Dan juga dengan hati kita sebagaimana telah kita sebutkan. Dengan ucapan kita ya jelas bertutur kata yang baik. Mengucapkan kalimat yang membuat mereka bahagia, itu halus surur. Kadang kita kalau ngobrol dengan orang bisa tahan lama sampai satu jam, dua jam. Ingin teman kita senang. Ingin teman kita itu apa namanya? Tertawa bersama kita. Tapi giliran kita diajak oleh ayah kita, ibu kita, nak sini duduk sebentar. Nah, rasa bosan muncul. Baru lima menit, sudah capek Pak Afwan ya saya mau. Nah malah gitu. Kesempatan sesungguhnya Ketika mereka masih ingin ditemani kita untuk berbicara, hatta dalam pembicaraan-pembicaraan yang mubah. Hibur mereka. Masukkan kebahagiaan pada kulub hati-hati mereka. Itu nasihat untuk kita semuanya. Nah, kita merasakan kalau kita duduk dengan orang lain, sahabat kita, nyaman kita bisa lama. Tapi dengan orang tua kita, dengan ibu kita, Nah, terkadang orang tua kita sudah seperti anak-anak barangkali karena sudah sangat tua. Tapi isbir, sabar. Nah, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan perbuatan bermacam-macam yang bisa kita lakukan. Nah, mengambilkan sesuatu untuk mereka, mengangkatkan barang mereka ila akhirnya membantu pekerjaan mereka. Kalau antum tolabah ini pulang ke rumah, bantu pekerjaan orang tua. Mencuci piring atau yang lain misal sederhana tetapi ini bagian dari birul walidain. Naam. Adapun terkait dengan hati, berusaha untuk kita ini apa namanya? Tadi ya, mengikhlaskan segala perbuatan kita untuk orang tua kita. berhusnuzon kepada mereka. Nah. Hatta mereka mungkin tidak adil kepada kita. Kita beberapa saudara misalnya kok, kok ibu kok tidak adil ya. Kalau dengan adik saya, masya Allah dengan kakak saya seperti ini. Kalau cucu-cucu dari kakak saya kan mau dikasih banyak. Kalau dari saya anak saya, aduh misal itu kan. Hati ini dongkol, emosi. Tahan, tahan hati ini. Karena kalau hati ini tidak terjaga, mungkin bisa jadi mengakibatkan ucapan kita juga akan jelek, perbuatan kita juga akan jelek. Dan ini seringkali terjadi masyarakat muslimin. Sering terjadi karena mungkin orang tua tidak mengerti agama, kurang mengerti agama, sehingga tidak adil. Tidak adil dalam pemberian kepada anak-anaknya, tidak adil. Itu babnya adalah tidak adil Sementara yang disebutkan dalam ayat orang tuamu memerintahkan kamu berbuat syirik, itu pun kita diperintahkan untuk terus berbuat baik dalam urusan dunia. Sabar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara bentuk berbakti kepada orang tua selain tadi berbuat baik dengan ucapan, dengan lisan, dengan hati kita. Naam. Juga kita berusaha untuk Selalu wajah kita ini berseri. Tolakotul wajah. Itu bagian dari ihsan, ma'ruf. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Nabi mengatakan janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf sedikitpun, meskipun kamu berjumpa dengan saudaramu biwajhin talqin dengan wajah yang berseri apalagi kepada kedua orang tua. Cobalah kita berusaha untuk berseri. Walaupun hati kita sesungguhnya sedang berduka. Cobalah kita memiliki wajah yang berseri walaupun kita sesungguhnya menghadapi masalah yang besar. Nah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa walau antalqa akhaka biqalbi biwajhin talqin. Jangan kamu meremehkan kebaikan, ma'ruf sedikit pun meskipun kamu hanya bisa berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Apalagi kedua orang tua. Tolaqatul wajah. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, beberapa contoh termasuk di antara birul walidain di saat hidup mereka adalah kita tidak mengungkit-ungkit kebaikan kita. Tidak seberapa apa yang kita berikan ma'asyiral muslimin. Jangan diungkit-ungkit. Nah. Ibu mau jangan seperti itu Bu. Nah, ibu kan sudah dibuatkan rumah. Nah, ingatlah, kan saya buatkan rumah Bu. Nah, diungkit-ungkit. Ibu ini baju ini kan saya yang beli ya Bu. Nah, Bukan adik saya kan, bukan kakak saya kan, saya loh yang beli Bu. Nah, Baik. Satu potong baju yang kita belikan. Lah kita berapa banyak baju yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Bukan hanya sekedar dibelikan baju, dipakaikan baju itu. Nah, dicucikan untuk kita. Dan selalu berpikir dan melihat kalau rusak dibelikan lagi. Kalau kita tidak beli sekali sudah merasa sudah berbuat apa namanya banyak. Nah, diungkit-ungkit lagi. Hada min su'il huluk. Di antara akhlak yang tidak baik. Nah, kita bisa memberikan kepada orang tua kita misalnya setiap bulan, bulanan. Apalah artinya, tidak ada artinya dengan apa yang mereka berikan kepada kita. Nah, apalagi sampai ya terdengar dari orang lain. Bu, saya dengar anak ibu setiap bulan kirim ya. Senang ya namanya. Dikirimi terus sama anaknya. Sakit orang tua itu. Mereka tidak menginginkan balasan dari kita. Namun semestinya kita berusaha untuk berbuat baik tanpa kita mengungkit-ungkit apa yang kita berikan. Jangankan orang tua mengungkit-ungkit kebaikan kepada orang lain saja tidak boleh, kawan. Hadamin su'il khuluq apalagi mengungkit kebaikan yang kita berikan kepada orang tua kita. Nah, Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di antara yang disebutkan di dalam nusus yang itu bagian dari birrul walidain ketika mereka hidup adalah kita tidak mengganggu mereka ketika mereka tidur. Sederhana tetapi tidak sederhana. Karena terkadang kita juga lupa bab ini. Mungkin antum ingat ya, kisah tiga orang yang terperangkap di mana? Gua. Antum ingat gak? Oh, Salah satu dari ketiga itu adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku punya pekerjaan mengembalakan apa namanya domba-dombaku atau apa gembalaan. Sampai suatu saat eh, dan saya juga biasa menyediakan susu. Nah, saya perah untuk kedua orang tuaku dan mesti saya dahulukan kedua orang tuaku sebelum keluargaku. Selalu setiap hari seperti itu. Sampai suatu saat saya terlambat karena satu hal saya mengembalakan dan saya kembali ke rumah dalam keadaan sudah sudah sudah gelap, orang tua sudah tidur. Saya pun tetap memerah menyiapkan untuk mereka. Kemudian saya siapkan hasil perahan itu untuk saya minum atau saya berikan kepada kedua orang tuaku. Saya nanti mereka bangun. Tidak saya ganggu. Sampai mereka bangun, kemudian saya berikan air minum itu. Maka keduanya minum. Ya Allah, seandainya apa yang aku lakukan ini adalah karena engkau ya Allah. Nah, maka berikanlah jalan keluar dari kesulitan yang kami hadapi ini ya Allah. Bergeser batu itu. Nah, ini salah satu kisah yang disebutkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam di antara bir perbuatan baik orang ini kepada orang tuanya adalah tidak mengganggu ketika keduanya tidur. Di samping juga ya selalu mengutamakan kedua orang tuanya di dalam memberikan mata air minum itu. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah di antara bentuk birul walidain juga kita segera tanggap ketika mereka memanggil. Kita segera tanggap ketika mereka memanggil. Kadang kita sedang apa dipanggil. Ya. Ahmad. Ahmad. Sudah dua kali namanya. Ahmad sampai tiga kali tidak bangun-bangun. Padahal kita dengar. Segera teringat kisah bayi yang bisa bicara kalau antum ingat. Ya. Nah, sedang sholat ini Jurej, kisahnya Jurej. Ya. Dipanggil ibunya, bingung dia jawab atau tidak saya sedang sholat. Nah, asyahid intinya dari kisah itu, antum bisa panjang atau baca kisahnya, tahu ilehwan kisahnya. Nah, menjawab panggilan orang tua itu bagian dari apa? Birul walidain. Ini beberapa hal yang bisa kita sebut terkait dengan birul walidain fi hayatihim. Nah, dan sekali lagi untuk dijabarkan cukup dengan apa yang Allah sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa bil walidaini ihsana. Nah, Adapun berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah pertanyaan yang sering diajukan oleh sebagian ikhwan atau sebagian orang saya terlambat ini birul walidain orang tua sudah tidak ada saya menyesal saya tidak bisa berbuat apapun dulu semasa hidup orang tua bisakah saya berbakti kepada keduanya ba'da wafatihima sesudah wafat keduanya Walhamdulillah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah masih ada kesempatan untuk kita berbuat baik masih ada kesempatan untuk kita birrul walidain Naam. Di antara yang diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim adalah berdoa untuk kedua orang tua. Naam. Mendoakan kedua orang tua. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Isra. Wahfidh lahuma janahadz الذل minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah memerintahkan dalam ayat ini wakul dan ucapkanlah yakni berdoalah Rabbirhamhuma ya Allah rahmatilah keduanya kama rabbayani saghira sebagaimana keduanya telah memelihara aku mentarbiah aku di masa aku masih kecil. Hadat doa, doa ini bukan hanya ya dibaca ketika mereka hidup. Tetapi juga ba'da mada al-wafat. Ini termasuk bentuk ihsan yang dimaksud. Naam. Ini tadi belum kita sebutkan di mana? Di dalam bakti ketika mereka apa? Ketika mereka hidup. Tapi masuk tentunya. Nah. Dan ayat ini Allah perintahkan kepada kita mutlakon, secara mutlak. Sama saja apakah kedua orang tua itu masih hidup atau kedua orang tua sudah apa? meninggal. Wad doa dan doa itu bermanfaat bagi yang hidup dan bagi yang apa? yang mati. Nah. Juga hadis Nabi Ali Shallallahu alaihi wasallam masyhur ketika Nabi mengatakan seorang ketika mati amalannya semuanya apa? terputus. Ini jelas nas bahwasanya berdoa untuk kedua orang tua setelah meninggalnya orang tua bagian dari birrul walidain. Nabi mengatakan idzamatal insanu in amalu. Manusia ketika meninggal terputus amalannya. Kecuali berapa ikhwan? Tiga. Illa min salasin. Kecuali tiga amalan. Sodakotin jariyah, sodakoh jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu yang diambil manfaatnya au sodak au waladin salihin yad'ulah atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya setelah meninggalnya kan demikian Fahadal hadis, hadis ini, hadis Abu Hurairah ini menunjukkan bahwasanya minal bir termasuk birrul walidain adalah mendoakan kedua orang tua ba'da wafatihima setelah wafat keduanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah termasuk di antara bentuk birrul walidain setelah wafatnya kedua orang tua adalah al istighfaru lahuma. Beristighfar, memohonkan ampun untuk keduanya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah dan disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab eh, sunannya wasohahahu Al-Albani rahimahullah si Al-Albani mensahihkan hadis ini. Nah, Rasul bersabda, Allah la yarfa'u darajah lil 'abdi salihi fil jannati." Sungguh Allah mengangkat derajat seorang hambanya yang soleh di sorga yang derajat itu lebih tinggi daripada derajat dia. Fayakul maka dia pun bertanya kepada Allah, "Ya Rob anna li Wahai Robku dari mana derajat saya ini? Kenapa saya mendapatkan derajat yang tinggi ini ya Allah? Fayakul maka dijawab, "Bistighfari waladika laka." dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Naam. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doakan agar Allah mengampuni mereka, angkat derajatnya warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wafsah lahu fi qabrihi. Doakan mereka kebaikan. Mintalah mereka ampunan. Wallahi ya ikhwan, mereka bihajah, mereka sangat hajat dengan doa-doa anak-anaknya. Mereka telah tiada. Nah, dan kita masih hidup, masih beramal dalam kehidupan dunia ini. Manfaatkan waktu untuk nah, mendoakan mereka. Sebanyak-banyaknya. Kita punya hutang budi besar kepada al-abu wal-um. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di antara yang mungkin kita lakukan adalah ya membayarkan hutang-hutang mereka. Ingkana lahu lahu lahu madain kalau mereka punya hutang. Baik hutang kepada manusia atau hutang kepada apa? Allah Subhanahu. Hutang kepada Allah seperti siam, berpuasa misalnya. Nabi bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu." Man mata wa alaihi siam, soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa. Taib, hutang puasa itu hutang kepada siapa? Allah subhanahu. Soma anhu waliyuhu. Maka walinya ya bisa berpuasa untuknya. Dan tentunya anak lebih akrab. Ya. Anak bisa membayarkan hutang orang tuanya. Nah, kalau memang itu hutang dia. Taib. Hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Secara umum Nabi mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqwa anhu. Jiwa seorang mukmin itu masih tergantung dengan hutangnya sampai hutangnya dibayarkan. Nah, entah yang membayarkan anaknya atau yang lain. Tetapi anaknya tentunya lebih lebih lagi. Ini berarti termasuk bentuk apa? Birrul walidain. Walaupun orang lain yang melunasinya juga bermanfaat. Tetapi anak ya ada kesempatan untuk berbuat baik. Nah, suatu saat Nabi akan menyolati seseorang. Kemudian dikatakan ya Rasulullah dia punya hutang. Nabi kemudian mengatakan kalau demikian solati saudaramu. Rasul akan pergi Nah, memerintahkan sahabat saja yang menyolati. Nah, sampai seorang sahabat mengatakan ya Rasulullah, alayya dainu. Saya yang nanggung hutangnya. Setelah itu Rasul menyolati karena sudah ada yang menanggung. Besok harinya sahabat ini langsung ditanya oleh Nabi, kamu sudah bayar hutangnya belum? Subhanallah. Agar kita tidak bermudah-mudah di dalam dain. Boleh ketika ada hajat. Nah, nah tapi jangan bermudah-mudah ma'asyiral muslimin. Taib. Ini diantara bentuk birul walidain, qada'u dainihima membayarkan hutang keduanya, ya, baik itu hutang kepada Allah atau hutang kepada makhluk. Yang keempat, menyambung rohim. Nah, menyambung rahim kekerabatan orang tua kita. Kita sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, namun paman masih ada, bibi masih ada. Berbuat baik kepada saudaranya ayah, saudaranya ibu, baik paman atau bibi, am, ammah, khol, kholah. Hada minal bir. Termasuk birul walidain. nah Disebutkan dalam hadis Muslim Rasul Ali Shallallahu wasallam bersabda inna abarral birri silatul di ahla di abih. Inna abarral birri termasuk bentuk bir ya adalah menyambung seorang anak menyambung ya keluarganya apa namanya ayahnya atau orang-orang yang punya hubungan kecintaan kekerabatan dengan ayahnya. Nah, inna abarul birri silatul di ahla wuddi abihi. Bahkan termasuk menghubungi teman-teman dekat abi, bapaknya. Wallahu alam juga termasuk bagian dari bir. Disebutkan ada riwayat, namun perlu dimurojaah tentang riwayat ini. Nah, tentang kesohihannya uh, yuraja. Nah, tapi kita kisahkan di sini, ikhwan. Suatu saat Ibnu Umar itu berjalan di jalan-jalan kota Mekah sambil naik himar. Panas suasana, naik himar kemudian pakai sorban. Taib. Ada beberapa murid beliau bersama dengan Ibnu Umar. Tiba-tiba di tengah jalan ada seseorang. Oh, yang lain tidak kenal. Disambut oleh Ibnu Umar, ya dengan penuh apa namanya kegembiraan kemudian dikasihkan himarnya dikasihkan pula apa namanya sorbannya sementara beliau sendiri butuh panas ya diberikan kepada orang ini yang berpapasan dalam keadaan berjalan sampai yang lain bertanya rahimakallah ibnu Umar Naam atau Abu Abdurrahman semoga Allah merahmatimu wahai ibnu Umar Ya, kenapa engkau berikan, engkau butuh dan seterusnya. Kata Ibnu Umar, dia adalah sahabat Al-Walid, sahabat ayahku. Nah, itulah beberapa contoh masyarakat muslimin bir as-sahabah kepada kedua orang tua. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Itu yang ke empat ya tadi. Baik. Al-khamis yang kelima, wallahu alam. Nah, yang kelima di antara perbuatan baik yang bisa kita lakukan adalah beramal dengan niat untuk mereka. Pada amalan-amalan yang memang itu diperbolehkan dan dicontohkan. Seperti menghajikan untuk mereka atau mengumrohkan untuk mereka. Nah, atau bersodakoh dengan niat pahalanya untuk mereka. Nah, Adapun yang tidak ada dalilnya, Allahu alam, naam. Seperti menghadiahkan pahala qiraah, ada mukhtalafun fi diperselisihkan di kalangan para ulama, tapi yang rojih tidak ada yang menunjukkan eh, sampainya. Ada yakni mas, min masail al-khilafiyah. Nah atau mungkin sholat untuk mereka menyolati mereka enggak. tidak juga ikhwan nah taib adapun yang ada dalilnya maka kita berpegang dan melakukan sebatas apa yang disebutkan dalam dalil seperti menghajikan mereka atau mengumrohkan mereka nah juga bersodakoh ya atas nama mereka Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Muttafaqun alaih. Taib. Ibnu Abbas menceritakan tentang Sa'ad ibn Ubadah, sahabat Sa'ad ibn Ubadah. Di mana Sa'ad ibn Ubadah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun." anha. Ya Rasulullah, ibuku wafat. Dalam keadaan saya gaib, saya tidak ada. fa'uha syai'un tasaddaqtu anha. Apakah bermanfaat untuk ibu saya seandainya saya bersodakoh untuknya? Mengatasnamakan dia. Qala Nabi mengatakan, "Na'am, iya." Kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan fa inni ushiduka inna ha'iti al-mikhraf sadaqah 'alaiha ushiduka saya mempersaksikan engkau ya Rasulullah inna ha'iti kebunku ha'iti yakni kebunku kebun kurma yang ada pagarnya inna ha'iti kebun kurmaku al-mikhraf yang berbuah itu Nah, sodakoh alaiha sodakoh atas ibu saya. Nah, hasilnya untuk kaum mukminin, untuk fukoro, masakin diniatkan untuk apa? Untuk ibu saya. Nah, wa aqarra dzalika Rasulu alaihi salatu wassalam. Nah. Maka hadis ini wallahu a'lam wisawab menunjukkan bahwasanya sedekah yang diniatkan untuk orang tua Nam yanfa insyaallah taala. Orang tua yang mukmin, yang muslim yanfa lahuma untuk keduanya insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. <clears throat> eh, ini beberapa hal yang terkait dengan birrul walidain. Nah, eh, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nah, ada sebuah kisah yang akan saya tutup dengannya insya Allah majelis kita kali ini sebuah kisah dhaifah jiddan bal maudhu'ah mungkin juga mau maudhu'ah yang mungkin ini didapati dalam buku-buku bahkan dulu waktu saya kecil juga dapat cerita ini ya. nah jadi ada sahabat bahkan disebutkan namanya padahal riwayat pun tidak disebut ada sahabat yang datang saat wafatnya. Tidak bisa meninggal. Sulit untuk meninggal. Ya. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah talqin tidak bisa. Kul la ilaha illallah tidak bisa. Tampak kesulitan di saat sakarat. Nah, sampai orang-orang di sekitarnya ditanya ada apa ini? Kenapa tidak tidak tidak bisa nah, mengucapkan la ilaha illallah? Nah. Sampai disebutkan bahwasanya katanya orang ini durhaka kepada ibunya. Taib. Disampaikanlah berita itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi pun mendatangi pemuda ini, disuruh mengucapkan la ilaha illallah, memang tidak bisa. Ditanya, "Ada apa kamu? Kenapa tidak bisa?" Dia katakan, "Saya durhaka kepada ibu saya dan ibu saya tidak memaafkan saya." Akhirnya dipanggillah sang ibu diminta untuk memaafkan anaknya. Sang ibu tidak mau. Karena sang ibu tidak mau, Rasul memerintahkan sahabat untuk menyiapkan api untuk membakarnya. Kalau tidak mau kita akan bakar dia. Nah, atau akan dibunuh. Subhanallah, ditakut-takuti seperti itu. Dan sang ibu akhirnya, saya maafkan dia. Begitu sang ibu memaafkan, ya, maka dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian wafat. Ini kisah ini Ikhwan adalah kisah yang dhaifun jiddan, sangat-sangat lemah, bal maudhu'ah, bahkan maudhu'ah. Nah, dari sisi sanad tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dari sisi makna ya sangat jauh para sahabat Nabi ridwanullah alaihi dari perbuatan ini, ikhwan. Sahabat adalah orang-orang yang mulia. Sahabat adalah a'rafun nas wa a'lamun nas bidinillahi azza wajal. Orang yang paling mengerti dengan agama Allah. Subhanallah. Orang yang paling mengerti dengan al-halal wal haram. Orang yang paling berbakti kepada orang tua. Haulai sahabat, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Kisahnya Abu Hurairah dan yang lain. Nah, jadi kisah ini Naam adalah kisah yang sangat-sangat lemah tidak bisa dipertanggungjawabkan bal maudhu'ah bahkan tidak benar kisah ini dinisbatkan kepada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain.